Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bermajelis dalam rangka untuk mempelajari ya uh, atau untuk menelaah sebuah buku yang saya tulis yaitu dengan judul Ajaran Mazhab Al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Yang sebenarnya buku ini merupakan uh, eh, untaian dari tulisan-tulisan yang saya tulis di internet kemudian dibukukan. Alhamdulillah bisa diterbitkan. Dan uh, pembahasan yang saya masukkan dalam buku ini ya ada permasalahan fikih dan juga ada permasalahan akidah. Mengingat ajaran Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang ditinggal yang ditinggalkan bukan cuma uh, masalah fikih bahkan yang paling penting juga adalah sebagian akidah Imam Syafi'i juga ditinggalkan oleh sebagian orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Namun sebelum kita membahas tentang poin-poin tersebut ya, perkara-perkara yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, maka di awal pengajian ini kita akan membahas atau menyinggung tentang biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Para hadirin yang dirahmati oleh eh, eh, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya eh, mazhab yang tersebar di penjuru alam semesta ya. Yang terkenal ada empat mazhab, yaitu yang pertama adalah mazhab Hanafi yang paling mazhab paling senior atau mazhab paling tua, kemudian mazhab Maliki yang dibawa oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, kemudian mazhab Al-Imam Syafi'i dan yang terakhir mazhab Al-Imam Ahmad bin Hambal. Selain dari empat mazhab ini, tentu ada mazhab-mazhab yang lain tetapi tidak tenar sebagaimana empat mazhab ini. Dan di antara mazhab yang paling tersebar ya, adalah mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di uh, penjuru alam semesta ini. Dan Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Beliau adalah seorang imam yang sangat cemerlang dan sangat jenius akan akan nampak jelas dari biografi beliau ya. Sehingga bahkan sebagian orang-orang yang dahulunya bermadhab sampai berpindah madhab ke madhab syafi'i. Sebagian bermadhab ahlul ra'i, madhabnya di atas mazhab Al-Imam Abu Hanifah berpindah kepada mazhab Al-Imam Syafi'i. Demikian juga sebagian ulama dari mazhab Maliki ya karena kagum dengan Al-Imam Syafi'i maka berpindah kepada mazhab Al-Imam Syafi'i. Karena beliau memang orang yang sangat cerdas dan diakui kecerdasannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau uh, dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Beliau dilahirkan di Gaza di Palestin atau di Askolan. Ya, Gaza ya, ternyata merupakan daerah tempat lahirnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala pada tahun 150 Hijriah. Dan beliau secara nasab ya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bertemu pada Abdul Manaf. Abdul Manaf. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i adalah seorang Quraisy, ya, seorang dari suku Quraisy. Makanya dikatakan Al-Quraisy. Dan nasab beliau bertemu dengan kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdul Manaf. Eh, beliau tidak dilahirkan di Mekah karena kita tahu orang-orang Quraisy tinggal di kota Mekah. Akan tapi ayah beliau merantau ke Palestina bersama istrinya bersama ibunya Imam Syafi'i Kemudian lahir eh, Al-Imam Syafi'i di Palestina. Namun tatkala Al-Imam Syafi'i masih kecil ya, belum dua tahun ayahnya meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia sehingga Imam Syafi'i hidup sebagai anak yatim dirawat oleh ibunya. Karenanya setelah ayahnya meninggal, ibu Al-Imam Syafi'i rahimahullah membawa pulang Al-Imam Syafi'i ke kampung halamannya, ke kota Mekah, kembali kepada sukunya, suku Quraisy. Oleh karenanya disitulah Imam Syafi'i kemudian tumbuh dan berkembang di kota Mekah dan belajar dari ulama yang ada di kota Mekah. Yang ini menunjukkan bahwasanya bagaimana peran seorang ibu ya sangat luar biasa terhadap perkembangan karir dari anaknya. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah hidup tanpa ayah akan tapi dia menjadi seorang imam yaitu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Peran ibunya dalam memasukkan al-Imam Syafi'i atau mendidik al-Imam Syafi'i kemudian menyuruh dia untuk belajar di kalangan para ulama sampai jadilah Imam Syafi'i seorang yang sangat alim. Jadi waktu berumur 2 tahun dibawa pulang ke kota Mekah, kemudian dia belajar di kota Mekah. Disebutkan tatkala beliau berusia 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Qur'an. Imam Syafi'i rahimahullah 7 tahun sudah belajar, sudah hafal Al-Qur'an. Beda dengan kita ya. <laughs> atau orang-orang zaman sekarang ya ya tentunya ya, uh, umur tujuh tahun tentunya masih semangat-semangatnya bermain ya. Kalau disuruh hafal Quran, kamu jangan mendolimi anak-anak ya. Anak-anak punya hak untuk main. Ya, anak-anak punya hak untuk main, tapi ada waktunya untuk belajar, jangan main terus. Oleh karenanya Imam Syafi'i umur tujuh tahun sudah hafal Al-Quran. Dan beliau dikenal bacaannya sangat merdu. Sampai seorang ulama menyebutkan dalam sejarah Imam Syafi'i, kami kalau ingin menangis mendengar bacaan Al-Quran, maka kami pergi ke Syafi'i, si kecil Syafi'i. Maka kalau Imam Syafi'i sudah mulai baca Al-Quran, di atas saqatun nas, orang-orang pun berjatuhan, menangis mendengar apa? Bacaan Imam Syafi'i. Karena suaranya merdu. Dan Imam Syafi'i kalau melihat orang-orang sudah pada menangis dan berjatuhan, beliau berhenti membaca Quran menunjukkan bahwasanya bacaan beliau sangat merdu ya. Inilah yang Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian tatkala berumur 13 tahun, ada yang bilang 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, beliau sudah menghafal kitab Al-Muwatta karangannya Al Imam Malik. Isinya ribuan hadis. Ya. Ribuan hadis. Tatkala umur sekitar 13 tahun. Kemudian tatkala beliau berumur 15 tahun, maka beliau sudah diberi izin untuk berfatwa. Jadi sudah jadi mufti, ya. Mufti di mana? Di kota Mekah. Bukan mufti roja ya, bukan ya. Mufti di kota Mekah. Kotanya para ulama, Al-Imam Syafi'i masih 15 tahun, masih sangat muda, sudah diizinkan untuk berfatwa, menunjukkan ilmunya sudah sangat sangat luas. Ini agar kita tahu bagaimana cerdasnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. 15 tahun sudah jadi mufti. Luar biasa. Kemudian setelah itu beliau pergi ke kota Madinah belajar sama Imam Malik. Setelah beliau menghafal kitab Al-Muwatta, beliau belajar belasan, belasan tahun. Ada yang menyebutkan sekitar 16 tahun Al-Imam Syafi'i menuntut ilmu dari Al-Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Setelah itu baru Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan dia menuntut ilmu ke Baghdad. Jadi benar-benar menuntut ilmu di di uh, kota Madinah bertemu dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Sampai-sampai disebutkan kalau ada tamu-tamu dari luar ingin mengambil hadis dari Imam Malik, maka Imam Malik rahimahullah menyuruh muridnya Imam Syafi'i untuk menyampaikan hadis-hadis tersebut melalui hafalan Imam Syafi'i. Jadi beliau adalah murid yang sangat cemerlang ya, muridnya Imam Malik rahimahullahu taala. Setelah itu beliau pergi ke Baghdad ya, belajar ilmu di Baghdad sampai di sana beliau bertemu dengan muridnya Al-Imam Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Di antara dua murid yang terkenal dari Imam Abu Hanifah adalah Abu Yusuf dan yang satunya lagi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, orang yang sangat cerdas. Sebagaimana ma'ruf perkataan Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu saminan qat ma ra'aitu saminan aqilan qat siwa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani." Aku tidak pernah melihat ada orang yang gemuk yang bercerdas kecuali siapa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Artinya semua orang gemuk biasanya bodoh ya. <laughs> Itu gemuk zaman dahulu mungkin ya. Zaman dahulu kenapa mesti gemuk ya? Apa salah kenapa dia harus gemuk ya? Gerak terus kok bisa gemuk ya? Kalau orang sampai gemuk di zaman dahulu ya, berarti pikirannya hanya makanan ya. Tidak ada kegiatan, orang seperti ini mana mau memikir hadis, memikir ayat-ayat. Oleh karena Imam Syafi'i mengatakan, "Ma ra'aitu saminan aqilan qat siwal Muhammad bin Hasan siwal Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani." Aku tidak melihat ada orang gemuk pun sedikit, satu orang gemuk pun yang cerdas kecuali gurunya siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Namun bukan berarti yang kurus pasti pintar ya. <laughs> Para hadirin yang mati oleh Subhanahu wa taala, demikian akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah eh, belajar dengan para ulama di Baghdad terutama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Kemudian beliau uh, pergi uh, ke Mesir ya. Kemudian beliau pergi dan mes ke Mesir dan meneruskan dakwah beliau di Mesir ya, sampai akhirnya beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah. Adapun keistimewaan Imam Syafi'i yang bawa buku silahkan lihat halaman 14 ya. Keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang pertama Imam Syafi'i adalah imam fil lughah. Beliau adalah orang yang merupakan pakar bahasa. Ya, pakar bahasa. Oleh karenanya beliau waktu e, menyempatkan waktu untuk tinggal bersama kabilah Hudzail ya. Kabilah Hudzail adalah satu kabilah yang tatkala itu bahasa Arab mereka paling top di zaman itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah tinggal bersama mereka orang-orang Arab Badui sehingga beliau menghafalkan syair-syair beliau bahkan disebutkan Al-Asma'i, salah seorang imam dari imam bahasa menyebutkan kalau ada bait-bait syair yang dia ragukan maka dia bertanya kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i rahimahullah lebih mengetahui tentang bait-bait atau syair-syair yang terdapat dalam kabilah uh, eh, Hudzail. Oleh karenanya ibnu Hisham penulis sirah Nabi mengatakan Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Al-Imam Syafi'i adalah hujjah dalam bahasa. Meskipun sebagian ulama mengkritiki bahasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah salah dalam berbahasa. Kecuali dalam dua perkara kata mereka. Dalam dua perkara menunjukkan Imam Syafi'i salah dalam bahasa. Yang pertama, tatkala disebutkan Imam Syafi'i mengatakan ba maknanya huruf ba huruful jar maknanya adalah litab'id. Artinya sebagian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wamsahu bi ru'usikum." Dan usapkanlah uh, bi dengan kepala-kepala kalian. Bi di situ diartikan dan usapkanlah sebagian kepala kalian. Perhatikan di sini para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lainnya sepakat bahwasanya cara berwudu yang paling afdol adalah sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan kedua tangan kemudian ditarik ke belakang dibalik lagi. Bahkan ini tersebutkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'iyah. Bahwasanya ini yang sunnah. Tetapi mereka khilaf tatkala berbicara mana qadrul al-mujzi, Mana ukuran minimal yang menunjukkan sah seorang mengusap kepala. Adapun yang sempurna mereka sepakat caranya seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan menarikkan kedua tangan ditarik ke belakang kemudian dibalik ke depan itu adalah cara berwudu yang sempurna. Hanya saja khilaf di, para, di kalangan para ulama apakah dengan menyentuh sebagian sudah cukup atau tidak? Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan seperti dalam sebagian kitab Syafi'iyah, seorang mengambil air cuma begini aja sudah sah. Ya, sudah gini aja sudah sah. Kenapa? Karena ini sebagian dari kepala. Dalilnya Allah menggunakan kalimat huruf pakai kata huruf ba, pakai huruf ba. Wamsahu bi dan usapkanlah bi sebagian kepala kalian. Usapkanlah sebagian kepala kalian. Dan ini dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Namun ini dibantah oleh para ulama bahwasanya pernyataan bahwasanya ba maknanya sebagian itu bukan kreasinya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sudah ada para ulama sebelum beliau yang menyatakan ba maknanya sebagian karena makna makna huruf ba, makna harful jar, huruf ba itu maknanya bermacam-macam. Di antaranya maknanya tabi'id sebagian. Sebelum Imam Syafi'i ada ulama-ulama lain yang menyatakan ba maknanya untuk parsial, untuk sebagian. Yang kedua, ternyata Imam Syafi'i tidak pernah menyatakan demikian. Dan ini di, uh, diingatkan oleh Azhar Kashi dalam Al-Bahr al ya, beliau sebutkan Imam Syafi'i tidak pernah menyatakan ba maknanya parsial sebagian. Tetapi dalam kitab Al-Um tatkala beliau menjelaskan boleh mengusap sebagian kepala, beliau tidak berdalil dengan lughah, tapi beliau berdalil dengan hadis. Dan beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap nasiyatahu cuma mengusap ubun-ubun beliau wa alal imamah. Rasulullah SAW pernah mengusap uh, imamahnya beliau agak kebuka, beliau mengusap ubun-ubun dilanjutkan dengan apa? dengan sorban beliau. Ini dalil bahwasanya yang diusap cuma sebagian kepala. Oleh karenanya dijelaskan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, pernyataan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan huruf ba bisa bimak, maknanya bisa parsial atau juzuk atau tab'id, maka itu tidak pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Tatkala dalam kitab beliau Al-Um menjelaskan bolehnya mengusap dengan sebagian kepala, beliau tidak berdalil dengan bahasa, tapi beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya ini masalah khilafiyah, namun saya ingin menjelaskan bahwasanya Imam Syafi'i hujah dalam bahasa, beliau tidak salah dalam bahasa. Bahkan dalam hal ini yang dituduhkan kepada beliau, beliau tidak salah. Ya, beliau tidak pernah menyatakan demikian. Kalaupun beliau pernah menyatakan demikian, maka telah didahului oleh para ulama sebelum beliau. Kemudian juga di antaranya beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat uh, An-Nisa Dzalika adna Allah ta'ulu. Yang artinya yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ya kata beliau Allah ta'ulu artinya kasratul ayal. Ya. Di sini juga diprotes. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala terutama dari sebagian mazhab Maliki yang protes Imam Syafi'i ya, seperti uh, eh, arabi akan tapi banyak ulama yang membela Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau tidak salah dalam bahasa bahkan banyak ahli lugah yang menjelaskan bahwasanya apa yang beliau sebutkan makna dalam bahasa adalah makna yang benar bahkan Imam Al-Qurtubi yang juga bermadzhab Maliki membela Imam Syafi'i rahimahullah taala yang menakjubkan para hadirin kalau kita lihat buku-buku kitab dari Manaqib Syafi'i yang menulis um, mengarang buku tentang biografi Al-Imam Syafi'i, ternyata bukan dari ulama Syafi'iyah saja. Banyak ulama Syafi'iyah menulis kitab judulnya Manakibu Al-Imam Syafi'i, biografi tentang kebaikan-kebaikan Imam Syafi'i. Ternyata ada ulama-ulama lain dari mazhab Maliki juga banyak menulis tentang uh, biografi Imam Syafi'i. Ini menakjubkan ya, karena Imam Syafi'i benar-benar mempesona sehingga bukan cuma ulama mazhab Syafi'i yang menulis tentang biografi beliau. Bahkan Daud al ghahiri salah seorang imam dari mazhab Zahiriyah juga membuat buku tentang Al-Imam Syafi'i, ya. Tentang Al-Imam Syafi'i, ya. Bagaimana keistimewaan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian para hadirin yang mati Subhanahu wa taala, kita lihat halaman ke-16 ya. Kedua tentang syair-syair beliau yang istimewa. Imam Syafi'i rahimahullah seorang penyair. Dan beliau banyak menuliskan syair-syair. Dan istimewanya syair-syair Imam Syafi'i, antum bisa lihat misalnya kitab Diwan Imam Syafi'i, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Antum mendapati Imam Syafi'i, dia tatkala menyampaikan syair-syair beliau, bahasanya mudah dipahami, dan mengandung makna yang sangat dalam. Seakan-akan beliau sedang membuat peribahasa atau seakan-akan beliau sedang membuat pepatah, ya. Padahal syair. Syair tapi maknanya mudah dan maknanya sangat sangat dalam dan berkaitan dengan kehidupan berkaitan dengan kehidupan manusia. Itulah ciri khasnya syair-syair al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita coba sebutkan di antara syair-syair beliau. Ya. Seperti halaman 17 beliau mengatakan, "Naibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana." Kata dia, kita sering mencela zaman. Padahal celah tersebut ada pada diri kita. Kita mencela zaman kenapa? Zaman nggak ada salahnya. Yang salah adalah penghuni zaman tersebut. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kita mencela zaman, mencela waktu sementara celaan tersebut ada pada diri kita. Wa ma li zamanina aibun siwana dan tidak ada celaan dalam zaman tersebut kecuali kita ini. Kita ini yang buat zaman menjadi tercela. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Eh, Allah berfirman ya yu'zini ibnu adam yasubbu dahar wa ana dahar uqallibul laila wan nahar anak adam telah menyakitiku dia telah mencela masa dan aku adalah masa aku yang telah membolak membolak-balikan siang dan malam ya karena masa tidak ada tidak ada peran dia dalam membuat suatu tercela yang menjadikan masa itu tercela adalah penghuni masa tersebut yaitu manusia itu sendiri Imam Syafi'i mengatakan, kenapa anda mencela masa sementara celaan terhadap pada diri anda sendiri? Tidak ada celaan dalam masa ini kecuali pada diri anda sendiri. Di antara juga beliau berkata misalnya syair kedua, lama afautu walam akhid ala ahadin." Tatkala aku memaafkan dan aku tidak pernah dengki kepada seorang pun, arahtu nafsi min hamil adawat. Maka saya pun menjadi e, eh, merilekskan diriku dari segala bentuk kegelisahan yang timbul akibat permusuhan. Ya. Orang ingin hidup rileks, ya udah jangan cari musuh. Ingin hidup rileks, tenang, ada orang marah-marah, ya sudah dimaafkan, selesai. Tapi kalau antum tidak maafkan, tidur jadi pikiran. Ya. Kemudian dongkol. Ya. Itu orang kok nggak mati-mati, nggak mati-mati juga. <laughs> Yang mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antum ingin dia mati, kalau Allah ingin, ingin dia hidup nggak mati-mati juga. Kata Imam Syafi'i, lama afau itu kalau saya maafkan, walam ahkid ala ahad dan saya tidak dongkol kepada siapapun, arah tu nafsi. Maka saya pun hidup tenang, rileks. Tidak ada kegelisahan dan tidak ada gundah gulana yang timbul akibat permusuhan. Halaman 18 contohnya beliau mengatakan Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talaba ula sahirul layali. Ketinggian diraih berdasarkan ukuran kerja keras. Barang siapa yang ingin meraih meraih puncak maka dia begadang. Ya, ini beliau berbicara tentang para penuntut ilmu ya. Orang kalau ingin mencapai puncak dalam menuntut ilmu maka dia begadang ya malamnya dia belajar ya. Oh, bukan berarti kemudian belajar malam sampai sholat subuhnya lolos ya. Tidak. Artinya dia akan letih dan capek. Dan keberhasilan berdasarkan usaha. Keberhasilan berdasarkan usaha. Ini kenyataan yang yang ada. Beliau kemudian mengatakan, "Wa man ramal ula min ghairi kaddin adha al-umr fi talabil muhal." Barang siapa yang ingin mencapai puncak ketinggian tanpa ada usaha, maka dia telah menghabiskan umurnya dalam mencari kemustahilan. Dalam mencari kemustahilan. Tidak mungkin seorang alim menjadi orang alim tanpa berusaha. Mau jadi orang alim cuma tidur, makan, tidur, cuma pengajian sore saja. Tidak nyatat, tidak anu. Mau jadi orang alim. <laughs> Mustahil. Harus letih dan capek kalau ingin menjadi seorang yang alim. Harus belajar, harus menghafal, harus murojaah. Ya. Letih, harus menulis, harus siap disalahkan, harus siap dikomentar, harus siap dikritik. Ya, harus tegar dalam menuntut ilmu baru seorang bisa menjadi seorang yang alim. Tarumul izza thumma tanamu lailan yaghusul bahra min man talabal laali. Kau ingin mencapai kejayaan sementara di malam hari kau hanya tidur. Seorang yang ingin mencari permata dia harus tenggelam dalam berenang dalam atau menyelam dalam lautan. Di antaranya beliau mengatakan Usallimu in arada Allahu amran fa atruk ma uridu lima yurid. Aku menyerahkan diriku jika Allah menghendaki sesuatu dan aku serahkan apa yang aku kehendaki kepada apa yang Allah kehendaki. Yeah. Artinya kehendakku di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau mengatakan mihanu zamani kathiratun la tanqadi wa sururuha ya'tika kal a'yadi. Sungguhnya kata beliau ujian kehidupan ini sangatlah banyak silih berganti, tidak ada henti-hentinya. Adapun kesenangan datang sesekali saja seperti lebaran. Ini kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan beliau penuh dengan ujian. Ya, orang semakin beriman, semakin berilmu, semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai terungkap dari Imam Syafi'i dia mengatakan, "Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi." Bahwasanya ke, ujian kehidupan ini terus-menerus tidak tidak berhenti. Sururuha wa sururuha ya'tika kal a'yadi. Adapun kesenangan hanya datang sesekali sebagaimana lebaran. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau digelar, digelari dengan Nasirul Hadis, Nasirul Sunnah. Beliau adalah orang yang tegar di atas sunnah. Bagaimana tidak beliau belajar kepada Imam Malik rahimahullah. Belajar belasan tahun. Imam Malik dikenal sebagai orang yang keras, keras terhadap bid'ah dan tegar terhadap sunnah. Ya. Banyak perkataan Imam Malik menunjukkan kebencian beliau terhadap bid'ah. Kemudian tatkala beliau pergi ke Baghdad, beliau bertemu dengan banyak ahlu ra'yi, orang-orang yang e, berpendapat terkadang menyelisih sunnah dan muncul banyak bid'ah di di Baghdad, di Kufah, di Baghdad, di Irak banyak bid'ah. Sehingga beliau dikenal sering berdebat dengan ahlul bid'ah. Imam, Imam Syafi'i dikenal salah seorang yang sering berdebat dengan ahlul ahlul bid'ah. Di situlah nampak hujah al-Imam Syafi'i sampai beliau dikenal dengan Nasirul Hadis, penolong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada pemikiran-pemikiran yang ingin menjatuhkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dibantah oleh al-Imam Syafi'i. Kemudian di antara keistimewaan beliau, beliau memiliki karismatik yang luar biasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat dicintai oleh murid-muridnya. Dengan kecintaan yang luar biasa murid-murid beliau terhadap Imam Syafi'i rahimahullah. Di antaranya Abu Saur. Abu Saur beliau ini adalah seorang yang belajar kepada Imam Syafi'i dan dia punya mazhab tersendiri. Ada mazhab Abu Thawr. Sebagaimana Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i tapi punya mazhab tersendiri, mazhab Imam Ahmad. Nanti akan kita jelaskan tentang sejarah berdirinya mazhab. Tapi sebelumnya kita sebutkan Abu Thawr adalah seorang yang faqih ya. Dan beliau pernah ditanya Abu Thawr karena Abu Thawr muridnya Imam Syafi'i. Dikatanya kepada Abu Thawr, mana yang lebih fakih? Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Hasan? Jadi seorang mengatakan, wahai Abu Thawr, mana yang lebih fakih, yang lebih pintar? Imam Syafi'i atau gurunya? Gurunya Imam Syafi'i Muhammad bin Hasan. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan juga berguru kepada Muhammad bin Hasan muridnya Abu Hanifah. Ditanyalah Abu Thawr, mana yang lebih fakih? Al-Imam Syafi'i atau Muhammad bin Hasan? Maka apa jawaban Abu Thawr? Dia mengatakan Asy-Syafi'i afqahu min Muhammad wa Abi Yusuf wa Abi Hanifah wa Hammad Hamad bin Salamah wa Ibrahim wa Alqamah wal Aswad. Kata Abu Thawr, Syafi'i lebih pintar, lebih faqih daripada gurunya Muhammad bin Hasan, daripada murid, daripada temannya Muhammad bin Hasan Abu Yusuf, lebih faqih daripada gurunya Muhammad bin Hasan Abu Hanifah, lebih faqih daripada gurunya Abu Hanifah. <laughs> Ini jawabnya emosi kayaknya. Kamu tanya Imam Syafi'i lebih fakih atau Muhammad Hasan, dia lebih fakih daripada gurunya, daripada gurunya, daripada guru-gurunya, daripada guru-guru-gurunya. Lebih fakih Imam Syafi'i. Ini menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Di antaranya ya padahal padahal Abu Thawr dahulunya pengikut mazhab al Ra'yi, pengikut dari mazhab eh, dari murid-muridnya Abu Hanifah rahimahullah. Akan tapi tatkala mengenal Imam Syafi'i, maka dia berubah haluan berubah haluan. Bahkan mencintai Imam Syafi'i lebih, bahkan mengunggulkan Imam Syafi'i daripada guru-gurunya yang terdahulu, bahkan dari nenek gurunya dahulu. Ya, dari kakek-kakek guru terdahulu. Demikian juga Imam Ahmad rahimahullah taala. Al-Imam Ahmad berkata, "Sittatun ad'u lahum sahran." Ahaduhum asy-Syafi'i. Enam orang yang aku mendoakan mereka di waktu sahur. Di antaranya Imam Syafi'i. Bayangkan, enam orang yang dikhususkan didoakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, bukan didoakan sama ustaz, didoakan sama siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, orang tersebut mungkin bapak ibunya di antaranya dua kan tinggal empat. Satunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad sering mendoakan Imam Syafi'i. Sampai-sampai anaknya bertanya, "Ya abati, ayya rajulin kana Syafi'iyyu? Fa inni sami'tuka tukthiru min ad-du'a ilahu." Wahai ayahku, siapa itu Syafi'i? Saya dengar kau sering sekali mendoakan dia. Maka apa jawaban sang murid Al-Imam Ahmad? Ya bunayya, kana syafi'iyu kasyamsi lid dunya. Wahai anakku, Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia. Wa kal afiyati linnas, sebagaimana keselamatan bagi manusia. Fahal li hadaini min khalaf? Apakah ada pengganti dari dua perkara ini? Ya. Matahari bagi bumi, apakah ada pengganti matahari? Enggak ada. Keselamatan bagi manusia, apakah yang bisa menggantikan keselamatan? Tidak ada. Itulah Imam Syafi'i. Ini jawaban yang luar biasa dari Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menggabungkan antara madrasat ahli ra'i dan madrasat ahlul hadis. Jadi Imam Syafi'i tadi kita jelaskan beliau pertama belajar kepada siapa? Al-Imam Malik. Setelah beliau belajar di Mekah, kemudian beliau bersafar belajar di mana? Di kota Madinah. Dan di kota Madinah, tatkala di zaman itu dikenal dengan dua madrasah. Madrasatu Alul hadith yang ada di kota Madinah dan Madrasatu Ahli Ra'yi yang ada di kota Baghdad atau di Irak. Kita tahu bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat kebanyakannya tinggal di kota Madinah. Para sahabat kebanyakannya tinggal di kota Madinah. Sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud tinggal di kota Mekah eh, di Irak, tinggal di kota Irak dan akhirnya ilmu beliau tersebar di sana. Namun kebanyakan hadis berkumpul di kota Madinah. Di Madinah banyak sekali sahabat ada Abu Hurairah, ada Aisyah radhiyallahu taala anha, ada Anas bin Malik, ada uh, uh, Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As, banyak sahabat yang ada Abu Sa'id Al-Khudri, berkumpullah para sahabat di mana? Di kota Madinah. Dari situ banyak sekali hadis-hadis yang tersebar di kota Madinah. Sehingga tatkala muncul Al Imam Malik, ya, Al Imam Malik rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Sehingga orang-orang yang belajar di kota Madinah disebut dengan Madrasatu Ahlil Hadis. Artinya pondok pesantren Ahlul Hadis, gampangannya. Kita bahasakan dengan pondok pesantren Ahlul Hadis. Kenapa banyak hadis-hadis tersebar? Sehingga mereka membangun hukum-hukum fikih di atas hadis-hadis. Maka timbullah fikih hadis. Fikih hadis itu dibacakan hadis. Hadis pertama misalnya, sebagaimana e, sampai sekarang masih dilakukan cara seperti ini metode sebenarnya, terutama kalau orang-orang belajar di Al-Jami' Islamiyah di kuliah hadis maka ada istilah fikul hadis Madatul hadis artinya fikul hadis disebutkan hadis kemudian fikih yang bisa diambil dari hadis tersebut. Hadis pertama, fikihnya ini satu dua tiga empat lima enam tujuh seperti orang ngajar sahih Bukhari. Hadis pertama sahih Bukhari fikihnya gini-gini. Ini disebut dengan madrasatul ahli hadis. Di sana ada madrasah yang kedua, madrasah ahli ra'yi. Tatkala Ibnu Mas'ud tinggal di Irak, kita tahu Ibnu Mas'ud seorang yang alim. Tetapi dia tidak membawa semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak menyampaikan seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hadis-hadis yang tersebar di tersebar di kota Kufa atau di Baghdad hanya sedikit. Hanya sedikit. Dari situ timbullah ahlu ra'yi. Sementara mereka berhadapan dengan berbagai macam masalah fikih, berbagai macam masalah fikih dan mereka harus mengetahui hukum masalah tersebut. Mereka tidak mungkin telepon penduduk kota Madinah, "Hey, gimana ada hadisnya tentang masalah ini enggak?" Belum ada telepon tatkala itu. Akhirnya mereka beristihad sehingga mereka menggunakan roi mereka dengan kias, analogi dan macam-macamnya sehingga mereka menimbulkan hukum-hukum tentang permasalahan. Dari sini mereka dikenal dengan ahlu roi, tukang beranalogi. Kenapa? Karena hadis yang mereka miliki tidak banyak, sementara banyak permasalahan yang mereka hadapi sehingga timbul kias-kias yang banyak, ya, sehingga mereka dikenal dengan ahlu roi. Dari situ nampak kecerdasan penduduk Irak, penduduk Baghdad dan Kufah. Kenapa benar-benar selalu menggunakan apa? Logika. Dan cara belajar mereka disebutkan bahwasanya cara belajar mereka Al Imam Abu Hanifah rahimahullah tatkala mengajarkan murid-murid dia, maka dia membahas permasalahan. Bagaimana permasalahan ini? Maka mereka diskusi. Timbullah hukum. Beda kalau madrasah Ahlul Hadis. Hadisnya ini, faedahnya ini. Hadis kedua ini, faedahnya ini. Hadis ketiga ini faedahnya dan seterusnya. Adapun kalau ahli ra'yi enggak ada masalah kita bahas hukumnya bagaimana. Al-Imam Syafi'i belajar dari dua-duanya. Ini madrasah yang bersaing antara apa? Madrasah Ahlul Hadis dengan madrasah Ahli Ra'yi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah belajar belasan tahun dengan Imam Malik, kemudian pergi ke Baghdad belajar sama muridnya lah muridnya Abu Hanifah langsung. Rahimahullah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, belajar dari Imam Syafi'i menimba ilmu, maka dia menggabungkan di antara dua madrasah. Dia menggabungkan di antara dua madrasah. Maka tatkala di kota Baghdad beliau menulis kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah adalah kitab yang pertama yang ditulis tentang usul fikih dan juga dalam usul hadis. Jadi kitab yang pertama ditulis tentang usul fikih dan usul hadis adalah kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Beliau pakar hadis dan beliau juga memiliki metode berfikir sebagaimana ahlu ra'yi. Dari situ di antara keistimewaan Imam Syafi'i Beliau adalah kreator dalam masalah usul fikih dan usul hadis. Yang sebelumnya tidak ada buku seperti itu. Jadi ini keistimewaan Imam Syafi'i. Sekarang orang banyak nulis, orang bisa nulis usul fikih, tapi siapa pertama kali pencetusnya yang bisa merangkum pemikiran sehingga menjadi metode berpikir yang buat pertama kali siapa? Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian beliau juga menulis kitab Al-Um. Kitab Al-Um adalah kitab fikih. Kitab fikih yang pertama kali disusun berdasarkan bab-bab fikih. Bab ini, bab ini, kemudian dalilnya ini, bab ini, dalilnya ini, kemudian bahasan masalah fikih. Pembahasan hukumnya begini, dalilnya ini. Ini yang pertama kali bikin Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dari sini inilah rahasianya kenapa mazhab Syafi'i menjadi mazhab yang menarik tatkala itu. Kemudian bagaimana mudah tersebar? Kenapa? Karena Imam Syafi'i ngajarnya sistematis. Beda dengan uh, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah Kebanyakan ajaran beliau adalah dengan pembahasan masalah. Ada masalah gini, ada masalah ini, masalah furu. Setelah Imam Abu Hanifah meninggal dunia, maka murid-muridnya berusaha mengeluarkan usul Imam, Imam Abu Hanifah. Sebenarnya usulnya apa sih? Dengan melihat analogi dari masalah-masalah yang dibahas oleh Imam Abu Hanifah, mereka kesimpulan usulnya demikian. Paham? Usul dari Imam Abu Hanifah cara berfikirnya begini, dilihat dari fatwa-fatwa beliau tentang permasalahan-permasalahan. Beda dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia bikin buku usul dan dia bikin bikin buku praktek. Ini prakteknya kitab Al-Um. Jadi orang enak belajar sama beliau. Ya, ada buku usulnya, ada buku prakteknya, ada kitab Al-Um. Dari sini banyak sekali orang yang ya ber, senang dengan Al-Imam Syafi'i bahkan berpindah mazhab kepada mazhab Syafi'i. Dari mazhab Al-Ra'i pindah ke mazhab Syafi'i, dari mazhab Malikiyah pindah ke mazhab Syafi'i. Karena cerdasnya dan cemerlangnya Al-Imam Syafi'i dan karismatik beliau rahimahullahu taala. Oleh karenanya, timbullah orang-orang yang hasad kepada Imam Syafi'i. Kalau orang sudah cemerlang, ya pasti dihasati. Kalau orang tidak pernah dihasati, berarti orang tersebut tidak cemerlang. <laughs> Kalau antum dihasati orang lain, berarti berarti antum ada kemajuan. Kalau antum tidak dihasati, berarti enggak beres antum. <laughs> Jangan minta untuk dihasati, cuma itu sudah qadarullah. Sunatullah seperti itu. Kita tidak ingin orang hasad sama kita, tapi namanya orang kalau punya cemerlang kemajuan pasti ada yang hasad. Itu wajar. Kalau antum dihasati maka antum jangan langsung oh berarti saya ada kemajuan dong. Buktinya sudah ada yang hasad. <laughs> Lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Orang hasad sampai mendoakan kepada Imam Syafi'i agar segera meninggal dunia. Kata Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim beliau berkata, "Sami'tu ashab fi sujudihi yad'u ala Syafi'i bil maut." Kata Muhammad bin Abdullah, saya mendengar seorang ulama dari Maliki yang bernama Ashab, dia mendoakan dalam sujudnya, ya Allah matikanlah Syafi'i. Doanya sebutkan, saya lihat halaman 22. Doanya dia mengatakan, Allahumma Allahumma amit Syafi'i. Fa innaka in abqaitahu indarasa madhhabu Malik. Niat dia baik. Ya Allah, matikanlah Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i masih hidup, madhab Imam Malik akan hilang. Jadi dia apa namanya suka dengan madhab Al-Imam Malik. Dan Imam Syafi'i merubah ini masalahnya. Banyak orang dari mazhab Maliki pindah ke mazhab mazhab Syafi'i. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, matikanlah Syafi'i." Kalau dia masih hidup bahaya. <laughs> Banyak orang pindah apa? Pindah mazhab. Akhirnya dilaporkanlah kepada Imam Syafi'i. Wahai Syafi'i, si fulan mendoakan kecelakaan bagi engkau, biar kau meninggal dunia. Al-Imam Syafi'i kemudian menyebutkan satu syair, "Tamanna rijalun an amuta wa in wa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi auhadi. Kata beliau, orang-orang berangan-angan agar aku meninggal dunia. Dan jika aku pun mati, maka kematian itu adalah bukan aku sendiri yang akan menempuhnya. Semua orang juga akan mati. Saya mati, yang lain juga akan mati. Lastu fiha bi auhadi. Bukan saya sendiri akan mati, semua orang juga akan mati. Artinya dia silakan ingin doain saya mati, saya juga bakalan mati. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Fa kullil ladzi yabghi khilafal ladzi madha tazawwad li ukhra mithliha Kata beliau maka katakanlah kepada orang yang menginginkan berbedanya apa yang telah berlalu, inginkan saya meninggal dunia, hendaknya engkau berbekal untuk menghadapi kematian yang semisalnya, maka seakan-akan ia telah datang. Artinya Mas Syafi'i mengatakan sampaikan ke, ke dia yang mendoakan saya kematian, sebagaimana saya akan mati kau juga akan mati. Maka kita sama-sama bersiap menghadapi apa? Kematian. Akhirnya setelah itu Al-Imam Syafi'i meninggal dunia. <laughs> Setelah didoakan sama siapa? Orang ini. Meninggal dunia. Kalau tidak salah disebutkan beliau terkena penyakit uh, eh, bawasir ya. Beliau terkena mungkin kebanyakan duduk sehingga akhirnya beliau terkena penyakit tersebut dan terus uh, apa namanya berfatwa meskipun dalam keadaan sakit akhirnya beliau meninggal dunia rahimahullahu taala dan orang yang meninggal sekali Imam Syafi'i yang mendoakan juga sebulan kemudian meninggal dunia juga ya sama-sama meninggal dunia Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini muncul orang-orang yang benci kepada mazhab Syafi'i. Terutama Al-Imam Syafi'i terkhususkan. Saya baca dalam buku Fikih Lintas Agama. Karangan siapa tuh? Syekh siapa yang ngarang buku itu? Buku Lintas Agama, Syekh Nur Khalis Majid ya. Dan teman-temannya. Luar biasa, mereka mencaci maki Imam Syafi'i luar biasa. Saya baru tahu ternyata karena risalah saya tentang masalah liberal. Mereka bilang Imam Syafi'i ini telah bikin kaedah-kaedah yang membuat umat tidak bisa bergerak lagi. Yang membuat umat mendahulukan ya kaedah-kaedah Imam Syafi'i daripada Al-Quran dan Sunnah. Orang terbelenggu, umat Islam terbelenggu dengan kaedah-kaedah Imam Syafi'i. Jadi mengatakan fikih kuno, fikih seperti fikih Imam Syafi'i ini, ini hanya membuat rintangan dalam dalam mengatur kehidupan uh, interaksi antara umat-umat beragama. Kenapa Imam Syafi'i membahas dengan tegas? Masalah misalnya hukum had, masalah masalah kafir zimmi, masalah-masalah misalnya yang tidak disukai oleh orang-orang liberal. Larangan misalnya menikah antara seorang wanita muslimah dengan lelaki muslim. Ini kan dibahas oleh Imam Syafi'i. Maka orang-orang liberal tidak suka fikih seperti ini. Ini fikih penghalang kata mereka. Dan mereka mencaci maki Imam Syafi'i rahimahullah bisa yang punya buku fikih lintas agama jangan dibaca ya. <laughs> Isinya syubhat tok dan di awalnya dia menyebutkan demikian ya. Dan luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah jasanya luar biasa. Ya oleh karenanya semua orang yang menulis tentang buku mustalah hadis kemudian tentang uh, buku uh, usul fikih maka mereka mengambil faedah dari al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, demikianlah tadi tentang sekilas tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh karenanya selanjutnya kita akan bahas tentang poin-poin atau ajaran-ajaran dari mazhab Syafi'iyah yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Tentunya eh, saya tidak sedang membahas tentang ajaran-ajaran yang diikuti oleh eh, masyarakat ya karena itu alhamdulillah kalau mereka mengikuti sebagian ajaran mazhab Syafi'i maka ini yang kita harapkan akan tapi yang kita sampaikan adalah kritikan kepada ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh sebagian pengikut madhab syafi'i yang mengaku-ngaku madhab syafi'i meninggalkan ajaran tersebut. Bahkan terkadang mengejek atau menghina orang-orang yang menjalankan ajarannya Imam Syafi'i rahimahullah. Tentunya karena ketidaktahuan. Tentunya karena ketidaktahuan. Baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah. Di antara pembahasan yang pertama yang kita bahas adalah masalah memanjangkan jenggot. Masalah memanjangkan apa? Jenggot. Tentunya kita tahu bahwasanya jenggot merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia merupakan ciri-ciri dari kaum muslimin. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Namun yang menyedihkan kita, kita melihat sebagian dari ustadz-ustadz atau sebagian kiai yang mengaku bermadhab syafi'i, ya e, mencukur habis jenggot mereka. Mencukur habis jenggot mereka. Ya. Terkadang, dan ini kenyataan yang sering kita hadapi, ya, muncul pernyataan-pernyataan dari orang-orang awam dari madhab syafi'i yang mencela orang yang berjenggot ya mencela orang yang berjenggot dengan tuduhan yang tidak-tidak dengan celaan mencibirkan padahal jenggot adalah perkara yang yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga ditekankan oleh madhab syafi'i berikutnya berikutnya silakan lihat hadis-hadis yang saya cantumkan di sini dari halaman 31 ya seperti hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Khaliful musyrikin." Selisihilah orang-orang musyrikin. Waffiru liha. Ya, lebatkanlah jenggot-jenggot kalian. Wa ahfus syawarib dan potong tipislah kumis kalian. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waffiru liha." Khaliful musyrikin waffiru liha. Selisihilah orang-orang musyrikin dan lebatkanlah jenggot-jenggot kalian. Hadis yang kedua, Beliau mengatakan wa'aful liha, wa'aful liha, biarkanlah jenggot kalian. Ini biarkanlah, jangan di jangan dikorek-korek, jangan dipotong. Rasulullah SAW juga bersabda, khaliful musyrikin, selisih orang-orang musyrikin, wa'aful liha. Ya. Dan subhanallah lafal-lafal Nabi banyak, wafiru, a'fu, aufu, panjangkanlah jenggot. Dalam riwayat yang lain, arkhul liha, ul, ul, apa, ulurkanlah jenggot-jenggot kalian. Ya. Biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Khaliful Majus, silsilah orang-orang Majusi. Hadis kelima juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa arkhul liha khaliful Majus." Panjangkanlah jenggot kalian dan silsilah orang-orang Majusi. Perhatikan hadis yang keenam ini sangat penting. Halaman 33. An Abi Umamah beliau berkata, "Fakulna ya Rasulullah, inna ahlal kitabi yaqussuna athaninahum wa yuwaffiruna sibalahum." Kata Abu Umamah, "Wahai Rasulullah, sungguhnya ahlul kitab mereka memangkas jenggot mereka dan memanjangkan kumis-kumis mereka." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Qussu sibalakum wa waffiru anani athaninakum wa khalifu ahlal kitab." Kata Nabi SAW alaihi wasallam sebaliknya, maka panjangkanlah jenggot kalian dan cukurlah kumis-kumis kalian maka silsilah ahlul kitab. Jadi ahlul kitab di zaman Nabi SAW alaihi wasallam mereka juga berjenggot. Namun di antara kebiasaan mereka mereka memangkas jenggot mereka, tidak dihabiskan tapi apa di dipotong. Nabi menyuruh untuk menyelisihi. Ya, potong kumis namun jenggot apa di dipanjangkan. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan eh, hadis-hadis eh, tersebut, kita dapati bahwasanya Hadis-hadis tersebut semuanya datang dalam bentuk perintah, memerintahkan untuk memanjangkan jenggot dan hukum asal dalam usul fikih bahwasanya al asl fil amr lil wujub. Asal dalam perintah adalah untuk wajib, suatu yang wajib. Dan ilahnya disebutkan ya, di antara ilahnya adalah untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani menyisi ahlul kitab dan juga menyelisihi al-majus. Coba lihat juga halaman 45, halaman 45 Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ashrun minal fitrah, qasus syarif wa i'fa'ul lihyah." Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, sepuluh perkara dari fitrah adalah mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Dari sini, ada dua illah kenapa jenggot diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, menyelisih Yahudi dan Nasrani dan Ahlul Kitab. Dan yang kedua adalah sebagai fitrah manusia. Fitrah seperti me, apa namanya? Motong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencukur apa mencabut Eh, natful natful ibit mencabut bulu-bulu ketiak di antaranya memanjangkan jenggot di antaranya memanjangkan apa jenggot seperti khitan sunat itu juga apa fitrah ya. jadi memang suatu perkara fitrah tidak bisa dirubah-rubah namanya fitrah nggak bisa di, dirubah-rubah artinya apa seandainya orang Yahudi orang Nasrani orang Majusi semuanya berjenggot tetap aja antum berjenggot paham namun kenyataannya mereka mencukur jenggot mereka sekarang timbul syubhat sebagian orang mengatakan ya Ustadz Rasulullah SAW menyuruh memanjangkan jenggot di zaman tersebut. Tatkala orang-orang musyrikin tidak berjenggot. Sekarang orang-orang musyrikin juga berjenggot. Oleh karenanya ilah tersebut ya, sebab diperintahkan berjenggot sudah hilang. Ini adalah kedustaan. Jawabannya ini merupakan apa? Kedustaan. Yang pertama kita katakan, di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada beberapa model orang musyrikin. Ada musyrikin Arab seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya mereka berjenggot. Kebiasaan orang Arab apa? Mereka ber, berjenggot. Ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kebiasaan mereka memangkas jenggot apa? Mereka. Ada orang-orang Majusi yang kebiasaan mereka mencukur habis jenggot mereka. Jadi ada tiga orang musyrikin. Yang menyamai kaum muslimin adalah orang-orang apa? Musyrikin Arab. Mereka juga berjenggot. Abu Jahal, Abu Lab juga mereka apa? Berjenggot. Namun Rasulullah menilik kepada dua kelompok yang lain. Majusi dan apa? Majusi dan Yahudi. Ya kalau orang-orang musyrikin Arab sesuai dengan kaum muslimin berjenggot ya sudah nggak jadi masalah. Oleh karenanya di sini orang para sahabat tidak protes. Orang-orang musyrikin mereka cukur jenggot mereka. Kenapa? Karena mereka berjenggot seperti kaum kaum muslimin. Yang jadi perhatian para sahabat adalah Yahudi Nasrani yang memangkas jenggot mereka dan orang Majusi yang mencukur habis jenggot mereka. Maka Nabi mengatakan khaliful musyrikin, khaliful majus, selisih orang-orang musyrikin dan selisih orang-orang Majusi. Karena jenggot mereka ada yang dipangkas dan ada jenggot mereka yang dicukur habis. Maka kaum muslimin harus menyelisih dua mereka ini. Caranya tidak ada cara lain kecuali dipan dipanjangkan. Kalau cukup eh, hanya di, hanya ditumbuhkan sedikit menyelisih majusi. Namun menyamai orang-orang ahlul kitab. Karena ahlul kitab juga berjenggot cuma apa di di dipangkas. Ini yang pertama kita katakan bahwasanya ya, meskipun semua penduduk dunia, penduduk musyrikin, kemudian Majusi, mereka berjenggot tetap saja jenggot adalah fitrah. Tetap jenggot adalah fitrah. Asyur minal fitrah, Sepuluh perkara fitrah diantaranya antaranya lihyah, memanjangkan jenggot. Dan namanya fitrah tidak dirubah-rubah, tidak di dirubah-rubah. Tetap aja hukumnya demikian. Kemudian yang kedua, siapa bilang bahwa bahwasanya orang-orang musyrikin mereka jenggotan? Sampai sekarang, jenggot tetap merupakan ciri khas kaum muslimin sampai sekarang. Sampai sekarang di mana-mana orang jenggotan ini orang belajar agama, nampak orang belajar agamanya. memang meskipun dirusak ya apa namanya sumahnya atau dirusak apa image-nya sehingga orang membayangkan namanya jenggotan apa namanya tukang bom ya. <laughs> Ini kenyataan yang menyedihkan sehingga semua yang berjenggot dianggap apa tukang tukang bom. Dan kalau kita masuk di misalnya masuk di e, mall ya, jadi perhatian orang. Ini bomnya taruh di mana kira-kira? <laughs> Demikian juga yang bercadar. Ya memang ada penjahat bercadar ada, ya, kita tidak pungkiri. Sampai pernah kasus di Jogja, cadaran mencuri. Ya, itu bukan akidah kita. Salafin, orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Itu orang akidah orang yang berbayat, punya bayat sama imamnya, di luar bayat, di luar orang yang berbayat dengan imamnya dianggap hartanya halal. Maka dia pun masuk dalam dalam apa namanya? Dalam supermarket kemudian dia nyolong. Ya, akhirnya kasihan kan? Yang semua bercadar tertuduh apa? Mencuri. Padahal cuma satu orang bercadar yang mencuri. Saya eh, pernah saya sama keluarga sama istri, ya, pergi masuk mall maka istri sama temannya, teman-teman perempuannya bawa anak-anak terus pergi. Kemudian apa? Diperiksa dengan ketat. Cadaran ya, khawatir istrinya teroris. <laughs> Sudah ini ini istrinya dua-dua dibawa lagi padahal bukan itu temannya istri <laughs> Diperiksa <laughs> sampai ada yang nyeletuk Pak, kalau kita ngebom ngapain bawa anak-anak, Pak? Kita ngebom anak-anak tinggal di rumah baru ngebom. Ini bawa anak-anak masih diperiksa. Ya, itu kita tidak bisa salahkan satpam, ya. Karena memang kejadian apalagi pas lagi panas-panasnya apa? Bom. Ya wajar dia berpuruk sangka, wajar. Oleh karena kita berusaha kita berubah image masyarakat bahwasanya bahwasanya orang berjenggot juga senyum-senyum, lemah lembut ya, bukan bermuka sangar tidak menyapa orang sekitar. Itu enggak benar ya. Semakin berjenggot semakin sangar, semakin tidak menyapa, semakin angkuh. Kayaknya seluruh di samping dia semua neraka jahanam ya. Ini enggak benar. <laughs> Nah seperti itu. jadi kita ingin apa namanya mendakwahi mereka, lembut kepada mereka, salami mereka. Ketemu orang awam, assalamualaikum warahmatullah. Tebarkan salam kepada orang yang kenal maupun yang tidak kita kenal. Ya, sunnah Nabi saw Alaihi Wasallam kita hidupkan. Makanya saya ya wajar aja waktu diperiksa ya saya ngerti aja. Ya, bagaimana lagi? Memang sudah timbul isu seperti itu bahwasanya yang tukang bom itu jenggotan, istrinya bercadar. Padahal sekarang orang kalau ngebom juga terkadang tidak pakai jenggot ya. Jenggotnya disimpan dulu baru kemudian apa? Dia ngebom. Karena saya dulu pernah belajar sama orang seperti ini. Kadang dia cukur jenggot habis, kadang dia berjenggot, tergantung situasi dan kondisi. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi eh, memanjangkan jenggot ya. E, pertama tetap masih merupakan ciri khas orang Islam ya. Yang kedua, orang-orang ahlul kitab atau orang-orang majusi penyembah matahari sampai sekarang tidak berjenggot. Antum lihat orang-orang Jepang, apakah mereka berjenggot? Tidak. Orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka berjenggot? Jawabannya tidak. Orang-orang Yahudi ada yang berjenggot, ulama-ulama mereka. Tapi jenggot mereka mereka pelintiri. Ya. Mereka punya ciri khas sendiri untuk memisahkan diri dengan kaum muslimin. Mereka juga ingin punya sunnah yang berpisah daripada ahlu sunnah wal jamaah. <laughs> Sehingga mereka melintiri apa? Jenggot mereka. Namun itu segelintir kecil. Segelintir kecil. Kebanyakan orang jenggot masih tetap merupakan apa ciri khas kaum muslimin. Dan ini merupakan fitrah tadi saya sebutkan. Bahkan para ambia mereka berjenggot. Para ambia seluruh nabi berjenggot. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yang dituhankan oleh sebagian kaum eh, dituhankan oleh Nasrani, dia juga berjenggot. Nabi Musa, Nabi Harun, dalam Al-Quran, Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa, La ta'khud bilihyati wala bi ra'si. Ketika Nabi Musa marah, maka Nabi Musa memegang kepala Nabi Harun, satu tangannya pegang kepalanya, satu tangannya pegang jenggotnya. Dipegang kepalanya oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun mengatakan, "La tak bi liyati wa la bi ra'si." Karena marah begini ya. Artinya apa? Dia berjenggot. Disebutkan wala bi liyati. Jangan kau pegang jenggot jenggot saya. Oleh pada para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, orang-orang Nasrani yang mencela kaum muslimin berjenggot, apakah mereka lupa bahwasanya Tuhan mereka juga apa? Berjenggot. Ini ciri cerita lama tatkala uh, saya di di Irian kemudian ada sebagian orang-orang Nasrani yang mencela kaum muslimin ya. Eh, waktu itu pas guru saya pas dicela, "Pak, Bapak kok berjenggot? Seperti kambing aja, Pak." Maka guru saya mengatakan, "Tuh, Tuhanmu juga berjenggot." <laughs> ya, sama kan? Ya, sama ya. ya. Artinya tidak perlu menghina karena semua ambia, kalau dia mengatakan yang berjenggot kambing, maka banyak yang berjenggot para ambia. Dan nabi-nabi Bani Israel semuanya nabi-nabinya orang Nasrani. Mereka juga berjenggot. Kemudian ada lagi yang mengatakan yang konyol, mengatakan kalau jenggot wajib maka banyak orang yang berdosa. Ini ada sebagian ustadz yang mengatakan demikian. Saya baca dalam tulisan mereka. Kenapa? Kalau orang diwajibkan berjenggot maka banyak yang berdosa, banyak orang yang tidak bisa tumbuh jenggot, terutama orang-orang Asia. Ya akhi, ya kalau tidak bisa jenggot jangan dipaksakan. Cuman tidak bisa jadi wajib. Kalau tidak tidak bisa dia tumbuh kemudian Rasulullah tidak mengatakan harus ada jenggot. Tidak, Rasulullah bilang biarkan jenggot. Kalau jenggotnya nggak mau keluar ya sudah jangan dipaksa. Rasulullah tidak bilang harus ada jenggot, tidak ada lafal redaksi hadis seperti itu. Harus ada jenggot. Enggak. Rasulullah mengatakan biarkanlah jenggotmu. Ya kalau jenggotnya nggak mau keluar ya mau salahkan siapa? Ya. Dia bilang kalau ini wajib jenggot, eh, hukum jenggot, apa, jenggot hukumnya wajib terlalu banyak yang berdosa. Ya, ini ngaco seperti ini. Akhirnya jenggot tidak wajib supaya tidak banyak yang berdosa. lah ini salah seperti ini. Sama seperti kalau haji saja man istata ilaihi sabila lillahi walillahi ala nasih hajjul baiti man istata ilaihi sabila wajib haji wajib bagi orang yang mampu apalagi sekedar sekedar jenggot. Sekarang kita akan sebutkan tentang bagaimana pernyataan ulama Syafi'i tentang jenggot. Sebelumnya kita sebutkan tentang perkataan ulama secara umum. Lihat halaman 35. Halaman 35. Ibnu Hazm Az-Zahiri dari mazhab Zahiriyah mengatakan Ittafaqu ala anna halqal lihyah muthlatun la yajuz. Para ulama telah sepakat bahwasanya mencukur habis jenggot. Sini kalimatnya halq. Ini kita harus tahu mana tempatnya ijma, ijma ulama yang tidak boleh, mana yang masih khilafiyah agar kita bedakan. Yang di sini disebutkan para ulama, ijma ulama mencukur habis jenggot tidak boleh. Termasuk muslah, ya. Ini perkataan Ibnu Hazm menukil ijma dalam kitabnya Maratibul Ijma. Ya, Imam Hazm punya kitab judulnya Maratibul Ijma menyebutkan ijma-ijma para ulama. Dibeli mengatakan ulama telah sepakat mencukur habis, menggundulkan, menggundul jenggot termasuk muslah tidak diperbolehkan. Ini dari madhab zahir. Ibn Taimiyah dari madhab Mali mengatakan, yahrumu halqul lihyati lil ahadithi sahihah walam yubihu ahadun. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, diharamkan mencukur gundul jenggot karena hadis-hadis yang sahih melarang akan hal tersebut dan tidak seorang ulama pun yang membolehkannya. Membolehkan mencukur habis apa? Jenggot. Al-Ala'i dari madhab uh, Hanafi ya, beliau mengatakan innal akhdha minal lihya dunal qabdah kama yaf'aluhu ba'dul magharibah wa mukhannathatur rijal lam yubihu ahadun. Sungguhnya memotong jenggot di bawah e, genggaman. Jadi kalau mencukur jenggot di bawah genggaman apa namanya? Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama membolehkan. Yang tidak boleh di atas apa? Genggaman. Kalau lebih panjang dari genggaman dicukur di sini, masih ada ulama yang membolehkan. Jadi Adapun kalau di sebelum genggaman maka tidak diperbolehkan. Jadi genggamannya begini ya. Bukan begini. <laughs> Ada orang genggaman gimana genggamannya di bawah? Ah, clear. Begini maksudnya. Ya. Atau begini di bawah bukan juga begini. <laughs> Di bawahnya ya. <laughs> bukan di sini ada jenggot. Jadi yang di bawah sini masih ada yang membolehkan. Sebagian sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tatkala beliau eh, manasik haji atau umrah tatkala beliau bertahalul, beliau cukur rambut beliau, menggundulkan jenggot beliau dan jenggot beliau juga beliau rapikan. Beliau rapikan. Ini dalil bahwasanya sebagian ulama membolehkan ya, dan ini ma'ruf perkataan Syekh Albani rahimahullah dan sebagian sahabat berbuat demikian. Namun dibantah oleh sebagian ulama yang lain yang menyatakan bahwasanya uh, itu adalah istihad dari Ibnu Umar. Oleh karenanya jenggot Nabi dikenal panjang. Jenggot bapaknya Umar bin Khattab juga dikenal apa? Panjang. Dan terbukti Ibnu Umar memotong jenggotnya tatkala manasik saja. Tatkala manasik saja, bukan setiap kali panjang beliau cukur, enggak. Seakan-akan beliau mengkiaskan dengan masalah e, mencukur rambut, akhirnya jenggot juga apa di dirapikan. Ini menunjukkan istihad beliau. Intinya kalau dibawa ini masalah khilafiyah, tidak bisa kita ingkari karena ini masalah apa? Khilafiyah. Masalah khilafiyah. Namun kalau dibawa ini, tidak boleh. Lihat perkataan Al-Ala'i. Innal akhdha minal lahyi dunal mencukur jenggot di bawah dari genggaman tangan, artinya lebih sebelum genggaman tangan, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang Maghrib dan juga dilakukan oleh para bencong-bencong, lam yubihu ahadun, tidak seorang pun yang membolehkan. Wa akhdhu kulliha min fi'li Yahudil Hind wa majusil ajim dan mencukur habis jenggot ya merupakan perbuatan orang-orang Yahudi India dan orang-orang Majusi, orang-orang yang aajim ya. Orang ajnabi yang tidak bisa berbahasa Arab. Ini perkataan Al-Alai bahwasanya kalau di bawah ini kalau berarti mengisyaratkan bahwasanya kalau mencukur jenggot di bawah apa namanya? lebih daripada genggaman, ini masalah khilaf khilafiyah, masih banyak yang bolehkan. Tapi kalau sebelum genggaman tangan ini yang jadi tidak dibolehkan oleh seorang pun kata beliau. Abu Hasan Al-Qattan Al-Maliki, sekarang dari ulama Malikiyah. Lihat semuanya menyebutkan ijma, ulama Zahiriyah, ulama Hanabila, ulama uh, Hanafiyah, ulama Malikiyah Wattafaqu ala anna halqal lihyati muthlatun la tajuz. Para ulama telah sepakat bahwasanya mencukur gundul habis jenggot tidak diperbolehkan. Sekarang kita sudah lewat penukilan dari mazhab Syafi'i, eh, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan mazhab uh, eh, Zahiri. Sekarang kita akan sebutkan perkataan ulama Syafi'iyah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Um halam uh, jilid 7 halaman 203 beliau mengatakan ya wal hilaku laisa bijinayatin lianna fihi nusukan fir ra'si wa laisa fihi kathiru alamin wa huwa wa in kana lihyati la yajuz kata beliau mencukur jung habis ya bukanlah suatu ke, bentuk kriminal karena ada pencukuran habis dalam nusuk seorang tatkala umrah maka digundulkan dan tidak ada rasa sakit artinya kalau ada orang mencukur habis seorang rambutnya maka bukanlah bentuk apa? Jinayah, bentuk merupakan bukan merupakan bentuk kriminal dan kathiru alam dan tidak menimbulkan banyak penyakit. Yang jadi perhatian kita perkataan Imam Syafi'i, wa in kana fil lihyati la meskipun di jenggot tidak diperbolehkan. Yang jelas Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh mencukur apa? Jenggot. Dan ini dipahami oleh para ulama Syafi'i. ya. Silakan antum buka halaman 38. Halaman 38 saya tungkilkan perkataan ulama Syafi'i. Yang pertama Ibnu Rifa'ah. Ibn Rifa'ah dia mengatakan, "Inna Syafi'i qad nasofil um ala tahrimi halqil lihya." Sungguhnya Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um telah menyatakan haramnya menggundul jenggot. Kemudian Abdurrahman bin Umar Al-Ba'alawi ba dia mengatakan juga, "Nassa Syafi'i, Imam Syafi'i menaskan radhiyallahu anhu ala tahrimi halqil lihyati wa nadfiha." Al Imam Syafi'i dalam melarang mencukur habis jenggot dan mencabuti jenggot. Al-Halimi yang wafat pada tahun 403 Hijriah mengatakan, "La yahillu li ahadin an yahlika lihyatahu wala hajibaihi." Tidak halal bagi seorang pun untuk menggunduli jenggotnya dan menggunduli alisnya. Dia mengatakan, "Kenapa fa inna uh, uh, bi khilafi halqil lihya?" Dia mengatakan bentuk uh, tasyabuh bin nisa. Ya, tasyabuh bin nisa. Kata beliau bahwasanya mencukur habis jenggot seperti tasyabuh dengan wa, wanita. Abu Hasan Al-Mawardi, ulama masyhur dalam ulama Syafi'iyah, ya. Dalam kitabnya Al-Hawil Kabir, beliau mengatakan, "Natful lihyati minas safah alladhi turaddu bihi syahadah." Mencabuti jenggot, mencabuti jenggot merupakan bentuk kebodohan yang dengan sebab itu persaksian seorang ditolak. Persaksian seorang apa ditolak? Kalau ada orang mau jadi saksi, tapi jenggotnya dia cabut, oh kamu tertolak. Yang bilang siapa? Al-Mawardi. Ulama apa? Syafi'iyah. Ini perkataan yang keras dari ulama Syafi'iyah. Al-Imam Al-Ghazali juga demikian dalam yang wafat pada tahun 505 hijriyah, Dia mengatakan, "Wa amma natfuha fi awwalin nabat tashabbuhan bil murad, fa min al-munkaratil kibar, fa inna lihyata zinatul rijal." Adapun mencabuti jenggot di awal kali tumbuh baru kali tumbuh nggak suka ada jenggot dicabutin dicabutin dicabutin. Sama seperti orang-orang al-murad murdan anak-anak masih muda yang tidak punya jenggot. Faminal mungkaratil kibar maka ini termasuk kemungkaran yang besar. Kata siapa? Al-Ghazali. Al-Ghazali. Ulama orang-orang Syafi'iyah semua mengagumi orang-orang ini. Al-Ghazali, kemudian Ibn Rifa Al-Halimi, Al-Mawardi. Ini ulama-ulama Syafi'iyah, ulama besar Syafi'iyah. Dia bilang famin faminal munkaratil kibar. Jadi termasuk kemungkaran yang besar. Fa innal lihyata zinatur rijal, bahwasanya jenggot merupakan perhiasan lelaki. Dan saya sebutkan juga ulama-ulama Syafi'i yang lain. Di antaranya sekarang perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Lihat halaman 40. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, wassahih sahih dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, was sahih karahatul akhdhi minha mutlaqan." Ini madhab Syafi'i. Imam Nawawi adalah orang yang paling paham tentang madhab Syafi'i. Al-Imam Nawawi adalah orang yang paling paham tentang madhab Syafi'i. Maka dia dikatakan sebagai muhakkik wal madhab. Orang yang paling paham tentang madhab. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, was sahih, pendapat yang benar. Karahatul akhdhi minha mutlaqan, tidak boleh memotong jenggot secara mutlak. Bal yatrukuha ala haliha kaifa kanat. Akan ah, tetapi jenggotnya dibiarkan sebagaimana kondisinya. Lil hadithi sahih wa afulliha, karena ada hadis yang sahih yang menyatakan biarkan jenggot. Ini perkataan siapa? Imam Nawawi. Dan saya rasa seluruh orang Indonesia kagum sama Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian beliau bantah hadis yang dhaif kata beliau, "Wa amal hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi." Adapun hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya, "Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudh min lihyatihi min ardiha wa tuliha." Rasulullah sallam memangkas jenggotnya baik dari bawah maupun dari pinggir Farawahu Tirmidzi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bi isnadin dhaif dengan sanad yang dhaif la yuhtajju bihi tidak boleh dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Lihat Imam Nawawi tegas. Dia mengatakan dibenci memotong jenggot sedikit pun, tidak boleh. Adapun Nabi disawatkan memotong sedikit kanan, memotong sedikit kiri atau di bawah maka hadisnya dhaif tidak boleh dijadikan hujjah. Demikian juga dalam kitabnya yang lain ya, Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim dia mengatakan wal mukhtar tarkul lihyati ala haliha. Dan pendapat yang terpilih adalah membiarkan jenggot sebagaimana kondisinya. Wa alla yuta'arrad laha bi taqsiri syai'in aslan dan tidak boleh dikorek-korek dengan dipangkas sedikit pun enggak boleh kata Al Imam Syafi'i, Al eh, Imam Nawawi rahimahullah. Perhatikan halaman 43 bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bagaimana para ulama dahulu mereka berangan-angan punya jenggot. Lihat kata Abu Hamad Al-Ghazali, wa qala Syurai Al-Qadhi, syurai Al-Qadhi seorang ulama besar, dia mengatakan, "Waditu anna li lihyatan walau bi asyrati alaf." Saya berharap punya jenggot meskipun harus bayar 10 ribu. 10 ribu dinar atau 10 ribu apa dir? Dirham. Kalau dinar 10 ribu dinar banyak sekali. Satu dinar 4 seperempat gram emas. Kalau 10 ribu dinar berapa kilo itu? Dia mau beli jenggot dengan berkilo-kilo emas. Bukan malah jenggotnya dijual cuma dapat 100 ribu. <laughs> dia bukan jual jenggot. Dia pingin beli jenggot. Siapa? Syurai Al-Qadhi. Kalau saya punya uang 10 ribu, dinar atau dirham, terus saya bayar supaya jenggot saya tumbuh, maka dia pingin. Namun jenggot dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tumbuhnya kencang, ada yang tumbuhnya malu-malu. <laughs> Tidak semua orang jenggotnya lebat. Wa qala ashabul Ahnaf bin Qais Kata Imam Ghazali juga, ashab al, eh, para sahabat Al-Ahnaf bin Qais, Al-Ahnaf bin Qais ini tidak punya jenggot. Mereka berkata, "Waditna an nasyari lil ahnaf lihyatan walau bi 20 alfan." Kami berangan-angan untuk memberikan jenggot, membelikan jenggot buat Al-Ahnaf bin Qais meskipun kami harus bayar 20 ribu dinar atau dir, dirham. Ya. Luar biasa bagaimana angan-angan ya, para ulama yang mereka tidak punya jenggot. Ya, oleh karenanya para ulama atau para ustadz yang tidak punya jenggot jangan terlalu bersedih ya. <laughs> Banyak ulama juga yang tidak punya apa? Jenggot. Contohnya Syurai Al-Qadhi, Al-Ahnaf bin Qais juga tidak punya jenggotannya, Tidak punya jenggot. Al-Ghazali berkata, "Fa inna lihyata zinatur rijal wa biha yatamayyazur rijal anin nisa." Karena jenggot adalah perhiasan lelaki dan dengan jenggot tersebut terbedakan antara laki dengan dengan wanita. Para dirahmati Allah Subhanahu wa taala. E, perkara berikutnya tentang haramnya musik. Haramnya musik ya. Kemarin Ustaz Ahmad Zainuddin sudah bahas ya tentang apa? Semua orang suka suka musik ya. Padahal saya belum sempat mendengar kajian tersebut tapi insyaallah beliau sudah menjelaskan dengan panjang lebar. Kita hanya ingin dalam kajian ini menukil tentang perkataan ulama Syafi'iyah. Para hadirin rahmati Subhanahu wa taala, uh, uh, kita menjalani kehidupan dengan tunduk kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan haramnya musik ya, akan haramnya musik. Baik dari Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang mengharamkan musik seperti dalam Sahih Al-Bukhari Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Sungguh akan ada dari umatku kaum yang mereka menghalalkan al-hira, menghalalkan zina, wal harira dan menghalal, menghalalkan sutra bagi lelaki, wal khamra dan menghalalkan bir, wal ma'azif dan menghalalkan alat-alat musik. Ini empat perkara yang disebut oleh Nabi akan ada umat dari kaum kaum dari umat Nabi SAW yang menghalalkan, empat perkara ini. Zina, kemudian kain sutra bagi lelaki, kemudian khomer dan alat-alat musik. Ini menunjukkan semuanya perkaranya haram. Sebagaimana zina haram, sebagaimana khomer haram, sebagaimana pakaian sutra bagi laki haram, demikian juga alat-alat musik. Dan sabda Nabi akan ada yang menghalalkannya menunjukkan dia hukumnya haram. Namun akan ada yang menghalalkannya. Dan hadis ini disahihkan oleh banyak ulama. Hadis ini disahihkan oleh banyak ulama. Ya. Sebagian orang ingin mengatakan musik halal berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ulama besar dan dia juga ahli hadis. Dan dia mendoaifkan hadis dalam Sahih Bukhari ini. Namun ini kesalahan dari beliau. Beliau menyelisi para ahli hadis yang lain. Ini disebut dengan oleh para ulama disebut dengan zallah, kesalahan para ulama. Oleh karenanya yang menukil ijma tentang haramnya musik dari empat madhab dan madhab yang lain semua mengharamkan mengatakan musik itu ijma diharamkan. Terutama madhab syafi'i akan kita nukil perkataan ulama syafi'i. Adapun Ibnu Hazm yang mendaifkan hadis ini, perkataan dia salah. Oleh karenanya diselisih oleh para ulama ya tentang hadis yang lebih pakar daripada beliau dari berbagai macam zaman. Di antaranya yang mensahihkan hadis ini adalah Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari mensahihkan hadis ini, makanya dimasukkan dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Dan siapa ragu dengan Al-Imam Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis, ya, pimpinan para ahli hadis yang hafalannya sangat luar biasa diakui keilmuan beliau kemudian demikian juga Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili Ibnu Hibban saya sebutkan para ulama yang mensahihkan hadis ini di, di, terutama ulama Syafi'iyah yang mensahihkan hadis ini karena kita sedang berbicara tentang orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i yang menjadikan para ulama Syafi'iyah sebagai marja mereka sebagai sumber uh, ilmu mereka di antara para ulama Syafi'iyah yang mensahihkan hadis ini Al-Hafidz Ibnu Salah ulama besar di madhab Syafi'iyah Al-Hafidh Ibn Kathir dari ulama juga Syafi'iyah. Ibnul Mulaqin juga dari ulama Syafi'iyah. Zainuddin Al-Iraqi juga dari ulama Syafi'iyah. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dari ulama Syafi'iyah. Ini semua ulama Syafi'iyah, ahlul hadisnya ulama Syafi'iyah, semuanya mensahihkan hadis ini. Belum dari ulama-ulama mazhab yang yang lain. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dengan berbagai macam mazhab, semuanya mensahihkan hadis ini. Oleh karenanya, apa yang, di, eh, yang dikatakan oleh Ibnu Hazm tatkala mendhaifkan hadis ini merupakan kesalahan dan jangan kita menjadikan kesalahan ini sebagai dalil untuk oh ini masalah khilafiyah karena sebagian orang demikian kenapa musik dibahas ini masalah khilafiyah kita bilang enggak ini ijma ulama Ibnu Hazm salah tidak ada yang mendukung dia Ibnu Hazm salah dan kesalahan ulama tidak boleh dikatakan sebagai dalil untuk membolehkan kalau kita caranya demikian maka terlalu banyak perkara yang kita halalkan contohnya seperti uh, mut'ah mut'ah ada saja ulama alusuna yang bolehkan ada ini satu muta. Ada saja ulama, tapi kita bilang tidak bisa jadi ini kesalahan dia. Ulama semua ijma hukumnya haram. Contohnya lagi berhubungan dengan istri lewat dubur. Ada saja ulama yang bolehkan. Nah, kalau mungkin bilang ada ulama yang bolehkan semua jadi halal ya, kita bilang nggak bisa seperti itu. Ini juga haram. Contohnya minum bir kalau birnya bukan dari anggur. Ini madhab Hanafiyah dari madhab sebagian ulama Hanafiyah. Yang jadi haram katanya kalau birnya dari anggur. Tapi kalau dari selain anggur dari korma, dari singkong nggak apa-apa birnya. Meskipun teler nggak apa-apa. Ya, kita bilang ini memang ada pendapat ulama demikian. Namun ini, ini perkataan yang keliru, maka diingkari oleh para ulama. Oleh karena tidak semua masalah khilaf kemudian kita mengatakan khilafiyah. Kapan masalah khilaf kita toleransi tatkala khilafnya kuat? Banyak ulama berpendapat demikian, banyak ulama berpendapat begini. Ini kita masalah khilafiyah harus lapang lapang dada. Bahkan saya katakan manhaj ahlu sunnah dalam menghadapi masalah khilafiyah, manhaj salafi dalam menghadapi masalah khilafiyah berlapang dada jika benar-benar khilafnya kuat. Bukan kemudian mencaci maki satunya, merendahkan satunya, menyesatkan satunya. Orang yang seperti ini bukan bermanhaj salafi dalam hal ini. Bukan bermanhaj al-sunnah. Al-sunnah punya manhaj. Di antara manhajnya, manhaj dalam menghadapi masalah khilafiyah, khilafiyah, khilafiyah yang kuat. Adapun masalah seperti ini, masalah syad. Kata para ulama ini, pendapat yang syad. Pendapat yang nyeleneh. Ya, kesalahan ulama. Contohnya masalah musik. Karena saya benar dapat sebagian orang mengatakan ini masalah khilafiah Ibnu Hazm mendoaifkan hadis tersebut. Akhirnya ya musik ada ulama yang bolehkan. Kita bilang siapa ulama yang bolehkan? Seluruh empat mazhab mengharamkan. Dia mencari-cari pendapat ulama yang keliru. Kalau begitu caranya, terlalu banyak yang kita bolehkan nanti. Seperti saya katakan tadi, muta berhubungan istri lewat dubur, minum khamar. Yang penting bukan dari anggur, bir bintang boleh, bir anu boleh. Bir bulan, bir matahari, semuanya boleh. Oleh karenanya tidak bisa dijadikan dalil seperti ini. Kita lihat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Perkataan Imam Syafi'i tegas dalam masalah musik. Saya nukilkan banyak perkataan ini di antaranya lihat halaman 57. Beliau mengatakan rahimahullah dalam kitab Al-Um jilid 6 halaman 147. Beliau berkata, "Fakullu kullu ma lahu thamanun hakadha yuqta'u fihi idza balagha qimatuhu rubu adinar." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seluruh perkara yang dicuri kalau punya harga dan harganya telah mencapai seperempat dinar, maka seorang dipotong tangannya. Jadi tidak semua barang dicuri kemudian dipotong tangan. Ya, harus mencapai seperempat apa? Dinar. Seperempat dinar dia ya kira-kira satu gram lebih sedikit emas. Satu gram lebih dikit. Satu gram emas sekarang berapa kira-kira? Berapa sekarang rupiah? Satu gram emas. Berapa? Siapa yang juragan emas di sini? Angkat tangan. <laughs> berapa? 500 ribu. Sekitar 500 ribu atau 600 ribu. Ya, kalau curinya masih 400 ribu, makanya tidak dipotong tangan. Makanya kalau orang curi ayam jangan dipotong tangannya, kasihan. <laughs> apalagi dibunuh eh gara-gara curi ayam dilaporkan ke polisi ya sebagian orang gara-gara curi ayam dibunuh ayam harganya berapa sampai 600 ribu itu ayam pria aja nggak sampai segitu harganya 600 ribu kemudian dipukul kemudian dibakar kemudian dibunuh ini tidak benar seperti ini kita jangan emosi kemudian menyelisih syariat Islam ada syariat jadi yang yang diboleh potong tangannya kalau harganya sampai rubuk dinar Kemudian kata beliau, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mushafan kana au seifan au ghairahu. Seluruhnya, pokoknya harganya sampai seperempat dinar, maka dipotong tangan. Apakah itu mushaf yang harganya sekian ataukah pedang yang harganya sekian ataukah selainnya? Kalau benda yang dicuri lebih dari seperempat dinar maka dipotong tangan. Mimma yahilu samanahu. yang penting barang-barang tersebut harganya halal seperti mushaf halal diperjualbelikan. Pedang juga benda yang halal dan yang lain juga halal. Barang siapa yang mencuri barang halal, harganya lebih dari seperempat dinar maka tangannya dipotong. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa in saraka khamran au khinziran, kalau dia mencuri e, bir dan mencuri babi, bir halal atau tidak? Haram. Babi haram. Maka barang siapa yang mencuri bir atau mencuri babi, lam yuqta li'anna hadha haramus thaman maka tangannya tidak dipotong. Kenapa? Karena barang yang dicuri ini barang yang haram. Jadi meskipun babi dicuri 100 ekor harganya sampai 50 juta, tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena babi hukumnya apa? Haram. Meskipun bir-bir yang harganya mahal yang sudah disimpan mungkin 120 tahun, <laughs> harganya sampai puluhan juta tetap saja tidak tidak dipotong tangannya. Kenapa? Dia barang haram. Li'anna hadha haramu thaman. Kata Imam Syafi'i karena ini benda-benda yang haram. Wala yuqta fi thamani tumbur walal mizmar. Demikian juga tidak dipotong tangan seorang kalau mencuri seluring, mencuri alat musik tidak apa-apa, kecapi dicuri tidak apa-apa. Bukan bukan apa, apa tapi tidak dipotong apa? Tangannya. Lihat di sini Imam Syafi'i menyamakan mencuri seruling, mencuri kecapi sama seperti mencuri apa? Bir dan babi, sama-sama tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena dua benda ini benda yang haram. Kalau ada orang yang curi tidak boleh dipotong tangannya. Tidak dipotong tangannya. Kemudian <clears throat> Imam Syafi'i juga berkata dalam e, mengenai hukum di antara orang-orang kafir ahli jizyah, ahli zimmah, Imam Syafi'i mengatakan Walau kasara lahu tumburan au mizmaran au kabaran. Kalau seandainya ada orang yang merusak alat musiknya dirusakin, serulingnya dipatahin misalnya, gitarnya dipatahin, Kata beliau, "Fala syai'a alaihi," maka tidak dia tidak harus bayar apa-apa. Wa hakadha law kasaraha nasraniyun li muslim aw nasraniyun aw yahudiyun aw musta'manun aw kasara muslimun li wahid. In haula'i abtalat dzalika kullahu. Kata beliau demikian juga kalau orang Nasrani. Orang Nasrani masuk ke rumah orang muslim, dapat gitar dia banting gitar tersebut. Dijadikan kayu bakar misalnya. Dia ambil piano kemudian dia hancurkan. Yang masuk orang Nasrani atau orang Yahudi. Dan mereka tinggal ini dalam ini konteks Imam Syafi'i berbicara tentang ahlu zimmah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di bawah ke, kekuasaan kaum muslimin. Mereka bayar jizyah. Namun seandainya mereka membuat kriminal dan mereka masuk di rumahnya seorang muslim, menghancurkan gitar, menghancurkan kecapi, piano dan lainnya, maka mereka tidak harus bayar apa-apa, tidak ada tidak ada denda. Kenapa? Karena barang-barang tersebut barang-barang yang apa? Haram. Tidak ada denda sama sekali. Makanya kalau antum misalnya antum masuk di toko jual alat musik, Terus antum hancurkan, antum bilang, ini Imam Syafi'i bilang begini. Tidak apa-apa dihancurin. <laughs> Katanya tidak apa-apa, tapi saya telepon polisi dulu. <laughs> tapi secara hukum syariah antum tidak apa-apa. Tidak suruh bayar, tapi digebukin sama mereka. Intinya apa, Ikhwan? Ya, intinya, eh, kali Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya menghancurkan alat-alat musik tidak harus bayar apa-apa. Ini alat yang haram. Mencuri juga tidak harus dipotong tangannya. Kenapa yang dicuri adalah benda-benda yang yang haram. Bahkan ya, ulama Syafi'iyah khilaf tentang masalah main alat musik ini. Hukumnya dosa besar atau dosa kecil? Intinya berdosa setelah mereka sepakat ini merupakan apa? Dosa. Di antaranya ada yang memasukkan main-main musik dalam dosa besar seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Tanya seluruh ustaz Syafi'i, madhab Syafi'i. Tanya seluruh ustaz Aswaja, mereka kenal siapa Ibnu Hajar Al-Haytami yang datang setelah Imam Nawawi, termasuk Muhakikul madhab, orang yang paling top. Dia menulis kitab azawajir anik an Kabair peringatan keras terhadap melakukan dosa-dosa besar. Dia menyebutkan di antara dosa-dosa besar adalah alat musik. Dia masukkan dalam dosa-dosa besar adalah alat-alat musik. Kemudian beliau berkata juga, "Waqad ulima min ghairi syakkin anna Syafi'i radhiyallahu anhu harrama sa'ira anwa'iz zamar." Dan telah diketahui dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tanpa ada keraguan sama sekali bahwasanya Imam Syafi'i mengharamkan segala bentuk alat musik. Alat musik semuanya haram. Yang halal cuma apa? E, rebana, duf, Rebana itu pun boleh dilakukan tatkala tatkala uh, walimah. Ya. Allah alam bisawab karena rebana nggak ada nggak ada nadanya, nggak ada do re mi fa sol la si do-nya. Jadi dung dung dung dung, dung gitu aja. Jadi ada do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Ya itu repot seperti itu. Tapi kalau rebana nggak ada. Mau ditungut tetap aja nggak ada nadanya. <laughs> Nggak ada nadanya. Oleh karenanya tidak tidak apa namanya berbeda dan itu dikhususkan tatkala walimah. Yang lainnya alat musik haram. Seluruh kata dia seluruh alat-alat musik. Abul, Abul Ma'ali Al-Juwaini ya, dalam kitabnya Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab Ma'ruf Al-Juwaini, ulama besar di mazhab Syafi'iyah. Dia mengatakan wal bidayatu fi hadzal fan bi tahrimil ma'azif wal autar. Mengharam dengan mengharamkan seluruh alat musik dan seluruh alat-alat ada senarnya. Seluruh alat-alat musik, dan seluruh yang ada senar-senarnya mau gitar, mau kecapi, mau biola semuanya haram. Wa kulluha haram, seluruhnya haram. Wa hiya dzara'i ila kaba'iri dzunub dan perkara-perkara ini mengantarkan kepada dosa besar. Ini saya bilang tadi ada beda. Malil juga ini menganggap ini dosa kecil yang bisa mengantarkan kepada apa? Kepada dosa besar. Al-Ghazali, apa beliau berkata dalam kitabnya Al-Wasit? Beliau berkata, "Al-ma'azif wal autar haramun li'annaha tushawwiqu ila syurbi." bahwasanya alat-alat musik dan senar-senar semuanya haram dan meng mengantarkan orang untuk rindu kepada minum khamar. Ini karena sangat dekat antara musik dengan apa? Dengan khamar. Wa huwa syiarus syurb dan musik adalah syiarnya para peminum khamar. Faharumat tashabbuhu bihim. Lihat, ilahnya disebutkan maka tidak boleh seorang bertasyabuh dengan para peminum khamar yang suka main musik. Jadi orang yang main musik bertasyabuh dengan dua kelompok. Pertama bertasyabuh dengan orang-orang Nasrani yang beribadah dengan alat musik. Kalau dia jadikan alat musik sebagai ibadah, maka bertasyabuh dengan orang-orang apa? Nasrani. Kalau dia menjadikan alat musik sebagai alat teler, maka dia bertasyabuh dengan para peminum bir. Pilih mana terserah bertasyabuhnya. Demikian juga perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, "Bi ba'dil alatil ghina mimma huwa min syiari syaribil khamar." Dia mengatakan sebagian alat-alat musik yang dia merupakan syiarnya para peminum khamar. Demikian saya nukilkan juga perkataan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kemudian As-Subki, ya, Ar-Ramli, seluruh ulama Syafi'iyah, asy Ibnu Hajar al haytami dan seluruh uh, mereka menjelaskan tentang hukum haramnya alat-alat musik. Kemudian lihat halaman 67, saya sebutkan tentang ijma ulama tentang haramnya musik, halaman 67 dan seterusnya. Halaman 68 saya sebutkan perkataan dari berbagai ulama mazhab. Pertama Ibnu Jarir At-Tabari, pemilik tafsir, dia menyebutkan tentang waqfaqat ajma ulama ul amsar ala karahatil ghina wal man'i minhu. Para ulama seluruh negeri telah berijma untuk membencinya apa namanya nyanyian dan larangan untuk nyanyian. Al-Baghawi dari madhab Syafi'i juga menukil ijma yang wafat pada tahun 516, Hijriah. Dia mengatakan wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif dan mereka para ulama telah sepakat akan haramnya seluruh alat-alat musik. Ibnu Qudamah juga dari madhab Hambali yang wafat 540 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wa amma alatul lahwi wa katumbur wal mizmar wa syababa fala qata'a fihi. Annahu alatun lil ma'siyah bil ijma'." Adapun alat-alat musik seperti seruling, kecapi dan yang lainnya, maka ini uh, tidak tidak tidak ada dipotong tangan kalau mencuri alat-alat ini. Kenapa annahu alatun lil ma'siyah? Karena ini alat-alat untuk bermaksiat bil ijma' dengan ijma' para ulama. Karena ini alat maksiat, maka kalau dicuri tidak perlu dipotong tangan. Ijma ulama ini alat maksiat. Abu Abbas Al-Qurtubi dari madhab Maliki juga berkata demikian. Fa'amma amma ma sufiyah al-yaum. Lihat perhatikan. Abu Abbas Al-Qurtubi dia mengatakan, Fa'amma amma ma abda'ahu sufiyah al-yaum min al-idman ala sama'il maghani bil alatil mutribah, fa min qabili ma la yakhtalafu fihi, ma la yakhtalafu fihi bi tahrimihi." Kata beliau adapun perkara-perkara yang dibuat oleh orang sufiyah pada hari ini, tahun berapa dia? Tahun 656 Hijriah. Adapun perbuatan orang-orang sufiyah yang mendengarkan nyanyian-nyanyian Kata beliau, ya, adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah sekarang pada hari ini yang mereka terbiasa mendengarkan nyanyian-nyanyian yang dilatunkan dengan alat-alat musik famin qabili ma la yukhtalafu fihi maka termasuk dari perkara yang tidak diperselisihkan oleh para ulama akan keharamannya akan keharamannya ini peringatan kepada orang-orang yang mereka beribadah dengan alat-alat musik, maka diingkari oleh para ulama sejak dahulu. Kenapa Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad? Karena takbir. Coba tanya kepada mereka, apa mana takbir? Takbir adalah orang-orang sufi yang mereka bermain musik ya. Maka kota Baghdad ditinggalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ya. Di antaranya karena ada kaum yang memainkan apa? alat-alat seperti ini. Saya sebutkan oleh Imam Nawawi, Ibn Taimiyah, Ibn Hajar al-Haytami, Ibn Rajab. Ya. Semuanya sepakat akan haramnya musik. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang berat ya uh, apa namanya? Uh, meninggalkan musik ya. Terutama orang-orang yang sudah musiknya sudah jadi darah daging. Atau terlahirkan sudah pakai musik ya. Artinya sudah sejak awal sudah dengar musik, sejak kecil orang tuanya sudah dengerin musik. Gimana? Sudah mendarah daging. Nah, untuk meninggalkan musik bukan perkara yang mudah, namun perlu perjuangan. Namun jika dia bertekad maka dia akan bisa meninggalkan. Ya. ya. Dia akan bisa meninggalkan. Sampai-sampai ada seorang sahabat, sahabat saya yang benar-benar jago main musik. Dia bilang Ustaz, semua musik haram tidak apa-apa Ustaz. Tapi satu Ustaz, kalau bisa ada dalilnya Ustaz, boleh. <laughs> dia pemain piano. Yang piano jangan saat. Apa nggak ada dalilnya saat yang menghalalkan piano? <laughs> Coba dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari mungkin ada yang menghalalkan. Yang lain apa-apa haram, yang ini jangan katanya. <laughs> Artinya saking saking beratnya apa? Meninggalkan apa? Alat musik. Apalagi kita kalau pergi ke jalan-jalan ya. Saya alhamdulillah kalau kalau pergi kemana-mana kalau musiknya musik lagu-lagu baru, insya Allah nggak terlalu terpengaruh. Tapi kalau lagu-lagu nostalgia ini repot. Kadang disebutkan satu nada, dua nada, langsung merojaannya keluar semua. Akhirnya apa seperti ini? Beserta dengan kunci-kuncinya, beserta dengan Subhanallah, auzubillahi rajim. Merojak Quran setengah mati diulang-ulang nggak keluar-keluar, musik baru cekleng langsung keluar semuanya. Sa vokalisnya, sa anu semuanya. Setan memang apa benar-benar melalaikan orang. Ya, lagu-lagu ya, nostalgia ini yang repot ya. Namun seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya kita kemarin eh, artinya banyak juga teman-teman yang dulu bekas pemusik ya. Sebenarnya kadang-kadang setan datang dalam mimpi kita. Kita sudah nggak pernah dengar musik. Tahu-tahu setan datang kita main musik dalam dalam tidur apa main? <laughs> Main musik. Bahkan dalam tidur setan tidak berhenti untuk apa? Menggoda. Ya, oleh karenanya memang berat meninggalkan musik tapi seorang berjuang meninggalkan suatu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Besok Allah kita lanjutkan lagi ya. Eh, pada poin-poin berikutnya kita ada sekitar 16 poin. 14 apa 16? Ada 18 poin. Insya Allah kita eh, mudah-mudahan dalam dua hari ke depan bisa kita eh, selesaikan paling tidak uh, atau apa mayoritas dari apa yang poin-poin yang disebutkan bisa kita selesaikan. Ada yang bertanya saya persilahkan. Pertanyaan Ustaz, apakah tidak menyelesaikan sunnah perkataan kepada sahabat Ali karramallahu wajahahu semoga Allah apa namanya uh, memuliakan wajah Ali radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah berhala tatkala beliau belum masuk Islam oleh karenanya dikatakan karramallahu wajahahu ya nah, kita katakan bahwasanya uh, sebenarnya enggak jadi masalah ya tetapi tatkala ada nilai seperti pengkhususan, ini jadi masalah. Karena yang tidak menyembah berhala bukan cuma Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar juga tidak disebutkan beliau pernah mencela apa? menyembah berhala. Tapi kenapa pengkhususan tersebut hanya kepada Ali? Yang lebih daripada ini seperti mereka mengatakan Ali alaihi salam. Ali alaihi salam. Demikian juga para imam-imam mereka orang-orang Syiah Rafidhah, mereka menyebutkan imam mereka seperti Ja'far As-Sadiq alaihi salam ya. Kemudian Ali alaihi salam, Al-Hasan dan Husain alaihi wassalam. Kita bilang secara bahasa enggak jadi masalah akan tapi tatkala penyebutan alaihi salam ini seakan-akan syiar Syiar seakan-akan mereka seperti kedudukannya seperti para anbiya, maka ini tidak boleh. Karena kita tahu secara syiar alaihi salam dikhususkan kepada para nabi, ya atau tidak? Kalau secara bahasa boleh. Bilang Firanda alaihi salam secara bahasa boleh. Bukankah antum mengatakan alaikum salam assalamualaikum. Antum bilang sama anak assalamualaikum ya ustaz. Kan mananya assalamualaikum? Kalau saya bilang Firanda alaihi salam secara bahasa nggak jadi masalah, tetapi syiar jadi masalah. Jangan orang mengatakan ini secara bahasa kenapa dilarang? Ya kalau gitu pasang Firanda alaihi salam, boleh nggak? Bingung juga mereka kalau. Nah, akhirnya mereka ingin mengkhususkan Ali dan eh, imam-imam uh, mereka dengan alaihi salam. Kita bilang pengkhususan tersebut bermasalah. Ya, karena syiar sudah disepakati atau menjadi etika kaum muslimin bahwasanya alaihi salam dikhususkan kepada para anbiya. Demikian juga karamallahu wajahahu secara bahasa nggak jadi masalah. Ya. Namun kenapa dikhususkan? Kalau secara bahasa kita boleh mengatakan kepada siapa saja. Kepada ustaz siapa yang bilang karamallahu wajah semoga Allah muliakan kepada diri antum juga semoga Allah muliakan wajahmu. Boleh-boleh saja. Yang jadi masalah bukan secara bahasa tapi secara syiar. Syiar ini yang jadi masalah. Ustaz, mana yang didahulukan, nikah atau kerja? Mengingat umur anak sudah 30 tahun. Mana yang didahulukan, nikah atau kerja? Saya kira nikah atau menuntut ilmu, ternyata nikah atau kerja. <laughs> Mengingat umur anak sudah 30 tahun, sedangkan anak masih belum punya apa-apa. Modal biaya untuk menikah belum punya. Allah musta'an ya. Ini eh, apa namanya? Nanti ketemu saya deh. Menikah ya. <laughs> gimana Enggak punya modal? Harus punya modal. Enggak punya modal siapa yang mau akhwat sama ente enggak punya modal? <laughs> Ya kecuali ada akhwat yang mau, intinya harus jujur, saya belum punya kerjaan. Kalau mau nikah ya nah, tapi ya kalau ada yang mau nggak jadi masalah, nggak ada yang larang. Siapa tahu istrinya orang kaya, ya, istrinya malah mau kasih modal ya alhamdulillah, ya. Tapi kalau tidak punya modal kemudian berharap nikah ya kalau tidak kalau ditolak ya salah sendiri ya. Salah sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Faman lam yastati wahai para pemuda, barang siapa yang telah kalian memiliki kemampuan menikah, maka menikahlah. Barang siapa yang tidak mampu, para ulama tatkala menjelaskan makna al-ba'ah, semuanya kembali kepada makna kemampuan memberi nafkah. Makanya barang siapa yang tidak mampu, fa'alai bisyam, maka hendaknya puasa ini menunjukkan nikah harus punya harus punya modal. Nikah harus punya modal. Tapi tidak apa, nanti kalau yang tanya boleh ketemu saya. Tapi seandainya kalau ada akhwat yang mau dinikahi kemudian tidak tidak di malah dia mau kasih modal ya alhamdulillah ya kalau siapa tahu ada nggak jadi masalah As Ustaz, apakah sholat Jumat bisa dijamak dengan sholat asar bagi musafir? Ini masalah khilafiyah di antara para dengan khilaf yang kuat. Antara jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Walau alam besok saya lebih condong pada bolehnya menjamak antara sholat asar dengan sholat Jumat. Mengingat e, dikiaskan dengan sholat duhur dengan sholat e, asar. Ya. Karena eh, memang benar bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menjama antara solat Jumat dengan solat asar. Karena memang kalau Rasulullah lagi safar, beliau tidak solat Jumat. Ya tidak. Kalau beliau safar, beliau solat Jumat enggak? Beliau tidak sholat Jumat. Maka bagaimana mau dibayangkan sholat Jumat digabungkan dengan sholat apa? Asar. Sementara beliau tatkala kan pertanyaannya begini, Ustadz, apakah seorang musafir boleh menggabungkan antara sholat Jumat dengan sholat asar, kita bilang tidak ada dalilnya dari Nabi. Karena memang tidak ada kondisi seperti itu. Karena Nabi tatkala musafir tidak sholat Jumat ya kapan dia mau gabungkan Jumat dengan asar wong sholat tatkala musafir tidak pernah sholat Jumat. Namun berbeda sekarang kasusnya sekarang banyak orang musafir yang mampir sholat Jum Jumat. Ini uh, jadi yang kedua yang mengatakan tidak boleh mereka berdalil dengan kisah istisqonya Nabi Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi SAW lagi berkhutbah, tahu-tahu datang seorang mengatakan, Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul. Ya, ya Rasulullah, sungguh hewan-hewan telah binasa, jalan-jalan telah terputus, Ya Rasulullah. udah Allah na yughithana. Berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan bagi kami. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan. Maka tiba-tiba awan berkumpul, kata Anas bin Malik, awan berkumpul kala itu tahu-tahu turun hujan yang sangat lebat. Selama seminggu tidak berhenti-berhenti hujan tersebut. Minggu depan orangnya datang lagi, ya Rasulullah, binasa juga, hujan nggak berhenti-berhenti. <laughs> Tolong berhentikan. Akhirnya Rasulullah SAW minta agar hujan dipindahkan ke tempat-tempat lembah-lembah, ke wadi-wadi dan lain-lainnya, bukan ke tempat pemukiman. Intinya disebutkan dalam hadis tersebut, tidak dijelaskan bahwasanya Nabi menjamak Jumat dengan asar, padahal hujan. Padahal apa? Hujan selama seminggu tidak berhenti. Padahal di antara hal yang membuat orang rukhsah untuk menjamak adalah adanya apa? Hujan. Kata mereka dalil bahwasanya seandainya ada salat jamak pasti akan disebutkan oleh perawi. Bantahnya kita katakan bahwasanya sang perawi sedang berbicara fokus terhadap istisqa. Dan dia tidak menyebutkan Rasulullah menjamak atau tidak menjamak. Mengatakan Rasulullah jamak juga tidak, menyatakan tidak menjamak juga ti tidak. Dan tidak dan ingat, hujan itu bukan mewajibkan jamak, tidak. Hujan tidak mewajibkan apa? Jamak, tapi membolehkan untuk apa di di jamak. Kalau memang Rasulullah SAW menjamak selain Jumat dan kan, kan ada sholat maghrib isya juga. Selama seminggu kenapa tidak diriwayatkan satu hadis pun? Kemudian pada maghrib dan isyanya Rasulullah menjamak. Meskipun Jumat asarnya tidak dijamak. Kan seminggu ceritanya hujan itu. Masa tidak sehari pun disebutkan Rasulullah menjamak antara maghrib dengan isya atau duhur dan asar hari berikutnya? Karena perawi sedang fokus membicarakan tentang apa? Salat istisqa. Paham? Dia tidak berbicara tentang jamak atau tidak jamak. Karena barang saya mengatakan tidak disebutkan jamak tatkala itu kita katakan demikian juga maghrib isyanya tidak disebutkan jamak. Demikian juga hari besoknya duhur dan asar juga tidak disebutkan jamak. Selama seminggu tidak ada yang menyebutkan Nabi jamak. Paham? Oleh karenanya hadis ini bukan mendukung jamak atau menolak jamak karena sang perawi sedang memfokuskan tentang pembicaraan tentang solat turun turunnya hujan. Kemudian seandainya saya kasih logika begini. Ada seorang khatib, dia berkhutbah khutbah Jumat. Maka orang-orang semua menghadiri sholat Jumat. Kemudian akhirnya sholat. Didirikanlah sholat Jumat. Tatkala didirikan sholat Jumat, hujan lebat. Hujan lebat. Pas dia rakaat kedua, kemudian lagi duduk tasyahud, datang orang-orang terlambat. Ada mungkin 100 orang terlambat masuk masjid, masuk dalam sholat. Mereka yang terlambat dapat rakaat atau tidak? Di rakaat kedua tasyahud akhir. Tasyahud, ya, tatkala tasyahud. Mereka dapat rakaat atau tidak? Eh, saya tanya ini. <laughs> yang benar jawabannya, dapat rakaat atau tidak? Tidak. Kalau mereka tidak dapat rakaat, mereka salat duhur apa salat Jumat? Salat duhur. Baik, mereka salat duhur. Berarti mereka bangun, mereka salat empat rakaat. Sekarang hujan lebat. Begitu selesai mereka, orang sudah selesai salat Jumat, yang terlambat 100 orang ini pun selesai salat duhur, kemudian mereka mengatakan, ayo yang terlambat kita jamak, karena kita tadi salat duhur. Boleh atau tidak mereka jamak? Pakat boleh. Karena mereka tadi salat apa? Duhur. Yang sesuai sunnah malah nonton. <laughs> Paham tidak? Kenapa mereka salat Jumat? nggak boleh salat apa? Di jamak. Paham maksud saya atau tidak? Maksud saya justru orang yang salah seperti ini diberi rukhsah untuk apa? menjamak sementara yang benar sholat Jumatnya nggak boleh jamak. Nah kita katakan memang ada sebagian ulama yang melarang, namun sebagian ulama juga membolehkan dan saya lebih condong kepada yang membolehkan karena kiasnya dari sisi waktunya. So, Jumat memang Jumat dengan dur sholat yang berbeda, tapi secara waktu sama waktunya. Oleh karenanya boleh menggabungkan antara jamak dan uh, Jumat dan asar dengan di jamak. Wallahualam a'lam yang lebih hati-hati tidak di jamak kecuali dalam keadaan kepepet dan ada kondisi-kondisi tertentu kita sulit untuk tidak menjamak. Seperti misalnya pesawat mau terbang, ya. sementara terbangnya jam 2, khawatirnya sampai menjelang maghrib. Di bandara sulit untuk siapa sholat asar atau ya. Kita ya, seperti gini kita jamak aja. Ya, kondisi-kondisi tertentu. Tapi asalnya kita jangan menjamak biar keluar daripada masalah khilaf. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala kajian kita insyaallah masih banyak pertanyaan saya simpan ya. Mudah-mudahan enggak hilang pertanyaannya. Insyaallah kita eh, kalau ada sempat kita jawab pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.